alimun hakim orang berilmu itu harus bijak kalau orang berilmu tidak bijak hidupnya jadi kalau alim tapi tidak hakim maka dia menjadi mudarat dalam kehidupan syukur kalaupun tidak berilmu hakim ajalah bijak ajalah meskipun tidak begitu berilmu tapi kalau sudah berilmu tanggung jawabnya kebijaksanaan kearifannya harus lebih tinggi maka dia akan mendapatkan tarojah wal matabah minallah subhanahu wa ta'ala gitu ya sekarang saya mohon Mas Adi untuk maju sebentar Mas Adi saya mohon kita memohon kepada Bapak-Bapak Pak Bupati, Bapak Kapolres dan para pimpinan perhutani untuk bareng-bareng ya sampean cecer karo vokalis mulai malam ini melok kiai kanjeng kan ya ya stop sini aja ini gak apa-apa panggil wombok ini RT cukup iya. dan di sini tidak ada atas bawah jadi saya tadi mengatakan mengenai silap mas Rige. Saya tadi mengatakan mengenai uh, subjek, predikat, objek ya. Itu sistem berpikir barat yang tidak pakai rosok Kalau dalam bahasa Jawa itu nggawe jeneng jajan naik nganggu rosso. Misalnya nek jajan itu dikeletak-keletak terus di, tapi kriak-kriak jenis tak-tak kriak. kriak jenis tak tak kriak di Jombang ku ana desa Swideng jenenge. Iku mergo biyen ana mur mortir anak bome londo. Swideng. Terus desa ini jadi Swideng. Jadi selalu pakai rosok. Anda amati setiap kata-kata Jawa itu diciptakan berdasarkan orang Jawa merasakan suatu peristiwa atau suatu pengalaman dan diterjemahkan secara bunyi. Gitu. Nah, jadi Misalnya bahasa Jawa ada kromo inggil, Madura ada juga bahasa halus. Ada kan? Itu tidak karena kalau bahasa halus itu lebih tinggi daripada yang bahasa ngomong enggak. Tapi kan berdasarkan lo kalau sama Pak Bupati masa aku mendingkrang masa ya apa kabar sampean, masa ngono. Kan kudu rada luwe alus. Karo ibu masa podo ngomongi karo kanca wangon. Agak podo Jadi itu berdasarkan rasa. Oh kalau dia Pak Lurah, kalau dia Pak Bupati, kalau dia sepuh, kalau dia Pak Guru, kita merasakan harus mencari gestur tubuh dan kata-kata serta retorika atau uslub atau ontowacono yang sehalus mungkin dan menggembirakan orang yang kita ajak omong. Jadi lahirnya kromo inggil, kromo madya ngoko itu tidak karena feodalisme, tidak karena vertikal, tapi karena perasaannya berbeda-beda terhadap orang nek karo wedhus ya kari karo PT ya Itu karo PT tapi nek karo anakmu masuk ngono kan gitu jadi itu berdasarkan perasaan nah teman-teman sekalian malam hari ini yang kita latih bukan hanya ilmu tapi pengetahuan-pengetahuan mengenai rasa spiritualitas makanya kalau orang itu selalu tidak bisa ngomong Rasulullah eh, selalu kalau selawatan kan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad agak sayyidina gak enak ngukur ya ya mosok ya nak cari Muhammad ya kan latu sayyiduni jari kanjeng Nabi aku cok di sayyid-sayyid nah kula kanjeng Nabi itu ngomong ngunu sih ya tapi nak kini kan terus kak ya apa mat kabar sampean ya, kai iso lah ngomong ngunu rek nak kanjeng Nabi ini ojo pak ojo dijunjung-junjung aku itu kewajiban Nabi misalnya gini tak kayak contoh yang paling gampang Pak Bupati suatu hari mulai karusupire supirin di tengah jalan dibegal wong iki ini dicolong apa nih spione supire ya apa kira-kira mas di perapatan leren apa jenis itu spionnya dicolong wong melayu supire kira-kira ya apa menengah itu buka lawang ini berwong ya ini sampe jadi sopir ya. buka lawang minimum muring-muring ya kok bengok imiringan terus kok Pak Bupati kewajibannya yang ini terus gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa mungkin dia hanya butuh duit gak apa-apa aku jadi satu buku kok ngono ya ngono ya wes kewajibannya supire kudu menunjukkan tanggung jawab kepada dicurinya barang itu tapi kewajibannya Pak Bupati kan terus gak apa-apa gak apa-apa sekian ini gak apa-apa gue tak tuku meneh kok itu itu anjane gak duit jadi apa meneh aku jadi satu ku nemek spion elak ngono terus mari ngono mben dirampok meneh, dibegal meneh, dicubuk meneh. Terus kira-kira supirnya ya apa? Masa supir sama Pak Bupati buat buat buat apa mau gitu, dicubuk gitu. Masa ngono? Sampai tak sakit sempet, tak tak sakit tuh mbak Mali yang dia. Ini kan yang arah ganti duit sebab masa ngono supir? Lah didodok kan karena Bupati ini Jadi orang itu punya kewajiban masing-masing ngerti ya ngerti ya kewajibannya kanjeng Nabi yang ngomong aku aja dijunjung-junjung junjungan Allah kan ngono tapi kewajibannya kene ya masuk kanjeng Nabi kalau kaca ngukutin sampean masuk menyeluk sampean mat gak enak lah kan itu namanya rosso nah teman-teman dulu saya selawatan di PP Muhammadiyah itu mereka tidak setuju Sayyidina itu akhirnya lo ini Muhammadiyah didirikan siapa anu Kiai Ahmad Dahlan oh Dahlan ya ngono lah di Dahlan ya ngono ya murah-murah tani kok sama Dahlan ya jare kon ngopo ah, ngono Wong jeng Nabi yang jaluk koko, masuk ketua Muhammadiyah enggak kalah di koko. Oleh oh, kok sampean ya apa kabar Hasim kepian? Gak es pesantren tuh ya apa duwe putu juru itu ya apa juru? Masa oleh ngunaku? Jadi Sebenarnya komunikasi itu berdasarkan tasamuh kejiwaan kita dalam mereka menghormati setiap orang kan begitu. Kecuali harus konco idek gak masalah ya. Harus konco hidup terus karena etika ya. Yo pecuk kabarmu. Si urip kon jobol kon iki. Tak boleh iki biyen gak ono. Tak telepon gak tau diangkat. Aku duwe tang akeh kon gak tau mikir. Ya. Iku nek konco gak masalah tapi masa karo bupati ngono. Ya engko nek wis rong dino kae tau ngono karo bupati. Pak masuk sampean gak ngerokok Pak waduh kejayo kejayo sampean ngerokok sampean boten ngene wah mben wonten saiki gak aja sopan karo beliau kalau beliau tidak meletakkan diri sebagai orang yang lebih tinggi dari saya beliau santai-santai aja tapi jangan mentang-mentang dia santai terus aku ya langsung santai nyenteni lah rong-rong di lah ngono sih <laughs> gitu betul ngerti ya itu loh ciri orang timur nggak sampai lihat di film-film Amerika kalau bapak itu sikile munggah sak sepatune ndek meja kita mboten. Bapakne dikoko John. Nang sekolah sampean John. Jik rumahnya nek Jawa nek sampean. Nek dikon-kon ya apa? Di kowe-kowe nek bahasa Jawa niku. Jadi teman sekalian ini pelan-pelan ya. Saya sampean kembali menjadi anak cucu dari mbah-mbah kita yang memang punya peradaban dulu yang sekarang sudah tidak kita kenal peradabannya itu sampai anda tadi tidak peka saya ngomong bawono babuwono itu ya kan gak iling kan ya gak apa-apa sampai ono sampai lah lu sebita Jogja ya saya ini sono pangeran Manggubumi ke zaman bian pangeran Manggubumi ku lanang saya ini ono Manggubumi itu menurut gak masalah jadi aku gak masalah ono rojo gak ono rojo gak padahal aku urip di dunia apa gak urip dunia nganut Gusti Allah aku no yang nganut dipateni yang nganut mau kami melok duwe awakku dhewe nek kula ngoten santai-santai mawon aku jadi apa-apa aku yo ya angger Gusti Allah sing ngongkon ya tak jadi. gak jadi apa-apa aku ya wani gak masalah dikon delosor tak delosor pokoknya nek Gusti Allah nganut pol gitu ya jadi nek aku ngomong keraton ngomong apa gak kan duwe kepentingan insyaallah aku aku gak ada masalah apa-apa urip aku ndek bojo Novia kalau menjing wis lumayan gitu banyak banyak macam-macam terus itu ya ya